الذي جعل من أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله الحمد لله وصاحب هذا المولد يقول ما جزاء من يحب إلا كما قيل يحتب يعني إذا كنت أنت تحب فلا شك أنك ستكون محبوب فكما أن الله ونحن نغبطكم حقيقة على هذه الشعائر التي تدل على المحبة الصادقة والخالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا جيت والشارع هذا فيه آه، الكثير من الجالسين في المطر آه. كل ذلك استعدابا لل آه، في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه بس ترجمة الحمد Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Yang mana beliau mengatakan bahwasanya kita semuanya berkumpul di sini karena dasar cinta dan barang siapa itu sudah bisa menjadi muhib, sudah bisa menjadi orang yang mencintai, pasti akan diangkat derajatnya menjadi mahbub, menjadi orang yang dicintai pula. Barang siapa cinta sama Rasul, insya Allah akan jadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya dikumpul di sini bahwasanya kita tadi mendengarkan syair-syair yang di situ memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang ada di luar jalan sana banyak yang duduk, bahkan dalam keadaan hujan pun masih banyak yang duduk. Ini adalah sebuah bukti kecintaan dari kita semuanya. قال بالله كرر ذكره وحديثه فتلذذي بحديثه يا صاحي فما في أعظم من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام آه. عندنا ذكرنا لهم أنه تنافس المتنافسون في الكتابة في سيرته عليه الصلاة والسلام حتى قال عندنا المؤلف حق آه، الحافظ آه، آه، في الذي ألف ابن عساكر الحافظ ابن عساكر له مؤلف بسيط في نعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن الذين ألفوا في نعل النبي فقط خمسين مؤلف خمسين مؤلف ألفت في نعل النبي يعني في الحذاء حق النبي فما بالك في سائر أموره في الشمائل والوسائل والخصائص والسيرة وكل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض المستشرقين ما حد ولد تحت الشمس مثل محمد وصفوا لنا حياته من حين وضعته أمه إلى أن دفنوه صلى الله عليه وآله وسلم وكل سيرته وأحواله مدونة كل الذي دفعهم إلى ذلك المحبة Beliau melanjutkan membawakan sebuah syair bahwasanya tolong ulang-ulangi terus sebutan dan sambut terus Nabi Muhammad SAW karena para pecinta itu akan merasakan nikmat ketika mendengarkan nama orang yang dicintai. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya Al-Hafidh Ibn Ashakir dikatakan bahwasanya ada kurang lebih 50 karangan risalah yang itu cuma membahas sekedar bab sandalnya Nabi. Sandalnya Nabi aja itu kurang lebih ada khamsin mu'allafat, ada 50. Itu baru sandalnya. Gimana kalau yang bahas akhlaknya? Gimana kalau yang bahas tentang fisiknya Nabi Muhammad? Gimana kalau yang bahas tentang apapun juga yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan dikatakan mahad walid tahta syams mithl Muhammad. Gak ada yang dilahirkan di muka bumi ini seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad SAW? semua gerak-geriknya itu dicatat dengan rapi, dijadikan suri teladan untuk kita semuanya. Kita bayangkan manusia mana yang mulai dari lahir dari kecil sampai dewasa sampai meninggalnya semua gerik-gerik gerak-geriknya, semua ucapannya itu tercatat dan diriwayatkan dari generasi ke secara generasi sampai turun temurun sampai kepada kita semuanya. Pasti tentunya itu adalah orang yang sangat mulia. قال واحد دخلت مكتبة في المغرب فوجدت فيها أكثر من ثمانين مصنف في المولد ألفه غير العرب قبل ثمانين سنة هذا الكلام فما بالك بما ألف بعد ذلك وما بالك بما ألفه العرب فكل يتسابق للتأليف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الدافع لهم محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة خدمته حتى يكون لهم عنده يعني شيء من المحبة. Dikatakan bahwasanya di daerah Maghrib, di daerah Maroko itu kurang lebih sekitar 80 tahun yang lalu itu sudah lebih daripada banyak orang yang menulis tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 80 tahun yang lalu. Gila terus gimana kalau sekarang? Semua orang itu berlomba-lomba terus-menerus demi untuk mencapai cita-cita supaya jadi orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu mereka lakukan yang buat maulid, yang buat syama'il, syama'il semuanya itu, itu dasarnya adalah kecintaan kepada Nabi dan keinginan untuk khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. سيدنا زيد بن حارثة هذا الصحابي الجليل كيف جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أول كانوا يتقاتلون القبائل بعضهم البعض فغارت قبيلة على قبيلته فأسروه كعبد وباعوه في مكة فأخذه خويلد وأهداه إلى سيدنا خديجة وأهدته سيدتنا خديجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أهله كانوا قلقين بشأنه فجاءوا يسألون عنه كثير إلى أن أخبروا بأنه موجود في مكة فجاءوا بهدايا وأموال كثيرة يفتدون بها ابنهم هذا فجاءوا إلى مكة وسألوا عنه فأخبروا بأنه عند محمد صلى الله عليه وسلم عند رسول الله فجاءوا إليه فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ابننا زيد عندك نريد أن نأخذه قال لهم تمام سأدعيه إن كان بغاع عندكم فخذوه ولا أريد أي شيء منكم وإذا كان يريد أن, أن آه، يختار وإذا اختارني فأنا ما بأرد اختياره فلما جاء سيدنا زيد دعاه قالوا له تعرف هذا قال نعم هذا أبوي من هذا قال هذا عمي فقالوا له خلاص بناخذك معنا بتجي معنا أو بتبقى قال لهم ما كنت لأختار على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قال لقد رأيت في هذا السيد العظيم شيئا ما رأيته في أحد من خلق الله Dikatakan bahwasanya dulu itu sering terjadi perang antar daerah, perang antar suku. Biasanya kalau ada tawanan perang itu jadi budak. Dan ada budak, budaknya itu diberikan kepada Khuwailid. Khuwailid memberikan kepada Sayyidah Khadijah. sama Sayyidah Khadijah budak itu dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, budak itu namanya Zaid. Nah, akhirnya keluarganya Zaid ini nyari. Kan waktu itu kan Zaidnya di mana nggak tahu, cari kemana mana sampai akhirnya diketahui oh ada di Mekah. Datang ke Mekah, ayahnya si Z ini sama pamannya Kemudian tanya-tanya siapa yang dapat budak, ciri-cirinya begini, begini, begini. Ternyata dikasih tahu budaknya ada pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mereka mengatakan saya ini orang tuanya Zaid, budak yang ada tinggal bersama kamu. Kemudian Nabi mengatakan ya sudah, saya akan panggil Z, kalau memang Z mau ikut dengan kamu silahkan kamu ambil, gak usah kamu tebus dengan uang. Akan tetapi kalau Z milih untuk bersama saya, ya sudah. Ya, kita ikuti pilihannya dia. Kemudian dipanggil Z-nya. Nah, ketika dipanggil Z-nya, Nabi tanya, kamu kenal sama orang ini? Kenal. Siapa? Ayahku. Yang ini kenal. Pamanku. Sekarang ayahmu sama pamanmu mau pergi sama kamu. Bawa kamu kembali ke tempat tinggalmu atau kamu mau tinggal ada di sini. Dikatakan oleh Z waktu itu bahwasanya saya tidak akan memilih apapun lebih daripada pilihan saya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya melihat di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. فانظر كيف اختار الرسول عليه الصلاة والسلام على أهله على والده ووالدته وعمه كل هذا داعيه المحبة يذكرون في مولد عندنا يسمونه شرف الأنام لأن للإمام الحريري لأن أوله الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأسنى ذكر في آخر هذا المولد قصة رواها عبد الواحد بن إسماعيل قال كان عندنا في مصر واحد إذا جاء شهر ربيع الأول يعمل مولد واحتفال كبير وضيافة للرسول تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إلى جانبهم قال يهودي جار لهم قالت زوجة اليهودي هذا ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في هذا الشهر فقال لها يزعم أن نبيه ولد فيه وهو يفعل ذلك فرحة به وبمولده فلما كان الليل بعد ما خلص نام هذا اليهودي وزوجته فرأت زوجة اليهودي في المنام قال رجلا عظيما جميلا مهابا حسن الوجه وحوله جماعة من أصحابه وهم يعظمونه ويبجلونه فقالت من هذا الرجل الجميل الوجه الحسن الخلق فقالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل هذا المنزل ليسلم على أهله ويزورهم لفرحهم به Katakan bahwasanya kita bisa lihat daripada ceritanya Z tadi gimana dia lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan keluarganya, dibandingkan ibunya, dibandingkan semua tempat tinggal yang dia lahir ada di situ. Dalam Maulid Syaraful Anam di akhir Maulid ada riwayat daripada Abdul Wahid bin Ismail dikatakan di Mesir itu ada sebuah daerah yang mana setiap bulan Rabiul Awal warga daerah tersebut itu menginfakan uang yang cukup besar untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu tempatnya pindah-pindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain ke tempat yang lain. Kemudian waktu itu di daerah situ ada pasangan suami istri Yahudi. Nah, suami istri Yahudi ini yang istrinya nanya sama suaminya, "Hai suamiku, kenapa sih mereka kok ngeluarkan duit jor-joran kemudian ngundang tamu di bulan ini saja? Kenapa?" Ya, suaminya jawab, "Soalnya mereka nganggep nabinya lahir di bulan itu." Makanya mereka kalau sudah masuk ke bulan ini yaitu bulan Rabiul Awal, mereka senang-senang. Mereka ngundang tamu, kemudian mereka jamu makan, kemudian mereka mengadakan pembacaan maulid karena merasa bahagia dengan kelahiran nabinya tersebut. Malam harinya yang istri, ini pasangan suami istri, yang istrinya itu mimpi. Ketika mimpi dia lihat di tempat tetangganya yang buat acara maulid itu kumpul banyak orang dan di situ ada seorang pria yang gagah, yang sangat tampan dan sekelilingnya itu para sahabat-sahabatnya sangat memuliakan pria tersebut. Kemudian wanita itu tanya siapa pria yang ada di depan tersebut. فقالت وهي في المنام ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق كما في حديثه قال من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي فقالت قالت لهم هل يكلمني إذا كلمته فقالوا نعم فقالت له كيف تكلمني وأنا على غير دينك فقال لها ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله قد هداك يعني ما أجبت كلامك إلا لما علمت بعلم الله تعالى أن الله هداك فلما أصبحت عزمت ونوت أنها فهي أسلمت أسلمت ولما أصبحت عزمت أنها تعمل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفق في مال جزيل فلما أصبحت وجدت زوجها كذ يهيئ الأمور ويصلح الأشياء ويعد فقال قالت له ما لك قال لها من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة فقالت له من كشف لك عن هذا السر فقال الذي أسلمت بعدك البارحة على يديه كل هذا ببركة عمل المولد انتشر الخير إلى الجيران حتى أصبح هؤلاء اليهود مسلمين ببركة هذه الجمعية فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال فياض على الأمة نسأل الله تعالى أن يوفر نصيبنا منه صلى الله من محبته تعالى ومن محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم Dikatakan kemudian tadi ceritanya kan ketika mimpi. Ketika mimpi perempuan itu lihat ada pria yang gagah besar, orangnya tampan, kemudian sekelilingnya para sahabatnya sangat mengagungkan dia. Setelah itu wanita tersebut tanya, "Siapakah itu?" Itu Rasulullah saw Kemudian wanita itu heran. Saya kalau seandainya ngajak ngobrol dia, atau saya manggil dia kira-kira dia menjawab panggilanku enggak ya eh, dia dia mimpinya dialog seperti itu kemudian yang dipimpin jawab pasti akan menjawab panggilan kamu dan wanita tersebut datang dan memanggil Nabi Muhammad SAW kemudian dijawab sama Nabi kemudian wanita itu heran Hai hey Nabi kamu kok menjawab panggilanku padahal kamu kan tahu aku ini bukan orang muslimah akan tetapi Nabi Muhammad SAW menjawab aku menjawab panggilanmu karena aku tahu sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepadamu. Akhirnya ketika wanita tersebut bangun dari mimpinya dan dikatakan orang kalau sudah mimpi ketemu Nabi itu mimpinya yang hak. Man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi atau ketika tidur, maka sesungguhnya dia memang benar-benar melihat aku. Karena sesungguhnya syaitan la yatamatsalu Setan itu tidak bisa menyerupa seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hatinya dia punya niatan saya mau masuk Islam dan dia masuk Islam setelah itu dia kepengen mengadakan perayaan Maulid juga. Ketika waktu itu keluar kamar dilihat suaminya sudah nyiap-nyiapkan rumahnya. Kemudian wanita ini tanya, loh kamu kok nyiapkan rumah kayak mau buat acara, mau buat acara apa ya memangnya? Jamian jawab, saya membuat acara untuk mengenang orang yang menyebabkan kamu menjadi Islam. Perempuannya kaget, loh ini kan baru mimpi, kok suaminya sudah tahu? Ditanya lagi loh, kamu tahu dari mana? Ini kan baru mimpi, saya belum cerita kepada siapapun. Dari siapa yang ngasih kabar kepada kamu? Suaminya kemudian menjawab, saya juga masuk Islam. Maksudnya apa? Suaminya juga dapat mimpi yang sama, setelah istrinya mimpi seperti itu, suaminya pun juga mimpi, kemudian suaminya masuk Islam, akhirnya satu keluarga itu pasangan suami istri masuk Islam, dan berencana mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, coba kamu lihat, maulid itu menyebarkan kebaikan yang banyak. Tetangganya ngadakan maulid, yang di samping rumahnya yang non muslim berubah agamanya menjadi Islam. Itu semuanya karena barokah daripada maulid. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sekalipun beliau jasadnya itu sudah dikubur akan tetapi kebaikan beliau, perhatian beliau kepada umatnya tidak akan berkurang. Semoga kita mendapatkan bagian daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah tadi yang disampaikan tetangga Yahudi mendapat hadiah karena sebelahnya berbuat perbuatan atau mengadakan acara maulid. Sebab apa orang Yahudi tadi bisa dapat hidayah? Karena dia di dalam hatinya masih ada rasa cinta itu. Bukan dia mengecek-ngecek maulid. Dia melihat, loh ada apa ini orang-orang Islam rame-rame ini. Kok pada pesta-pesta ini diterangkan itu pesta untuk menyambut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia itu merasa subhanallah istilahnya seakan-akan nek kaya wong Islami subhanallah kaget. Lu iso kaya ngono, tidur mimpi api. Lah beda sama orang sekarang memusuhi say, ada apa salawat itu bid'ah. Ada syirik, ada bid'ah lah, tidak mungkin mimpi belas. Makanya walaupun tonggolnya dia baju ya orang mimpi. Yahudi bisa mimpi dapat hidayah karena Yahudi tadi itu heran kok ada umat kayak gini. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tapi umatnya Nabi Muhammad tahu bahwa maulutan itu api malah ngelek-ngelek ya orang itu apa-apa. Paham? Kalah karo Yahudi tadi. Kalau Yahudi tadi dengan kebaikan. Ya jadi hati-hati. Kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad tetapi kita itu membenci Nabi Muhammad. Mengatakan maulid ada bid'ah. Mengatakan maulid tidak ada tuntunan. Dikir ini tidak ada ada bid'ah. lebih bid'ah. Ya tidak mungkin mimpi. Mimpi. Bayangkan orang kok mimpi. Bayangkan Rasul itu tidak bisa dia. Kenapa? Tidak cinta. Yang bisa membayangkan kekasih hanya kekasihnya. Masa saya tidak cinta sama wong wedok tak bayangkan ya orang mungkin lah. Paham? Jadi orang yang suka bayangkan Rasulullah itu ya orang-orang yang cinta dan dicintai Rasulullah. Marbu al-qamah abyadul laun musyarraban bihumrah wasi'al jamini hasanahu sya'ruhu bainal jumlah. Ini di wal wafra. Ini semua bagaimana bentuk Rasul SAW. Dibayangkan, dihayalkan. Kalau mau tidur mimpi. Lah ada orang solawatan baru. Ya Nabi Salam. Ditutupi kupingnya. Katanya ini mayan fak. Tidak ada tutunan tidak ada ini, bid'ah ini. Lah ini tidak mungkin mimpi belas. Lah kok bisa tidak mungkin mimpi? Setan seneng karo wong kaya ngono kok. Mau mimpi sama setan bilangnya digandekkan mimpi Merlin Monroe kan gitu lah. Angel atau mimpi wong soleh. Bagaimana mau mimpi orang soleh wong dia tidak cinta sama orang soleh. Bagaimana mau mimpi Rasul karena dia tidak cinta Rasulullah. Bagaimana tadi terangkan beliau? Tonggone tak Yahudi iso dadi kaya ngono. Allah beb pilak ceritane wong Yaman kono. Belum tentu ha, mulai to lambene <laughs> rusak neh. Jadi ini mulai orang-orang yang rusak. Wong kok ceritane wong Yaman kowe iki ora mudeng Islam nek ora nek wong Yaman, ngono lho. Kalau tidak ada wali-wali yang datang dari Yaman sana ke Indonesia, tidak kenal agama kita ini. Bahkan dikatakan sanat mutasalsil sampai ke Rasul Terus sampai ke Rasulullah SAW yang paling dekat sanad Bukhari itu katanya dari Yaman. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi sanadnya ini sembilan. Sampai Imam Bukhari sana sampai ke Rasul SAW. Paling dekat. Yang lain ada yang sana sampai 20-25. Tapi kalau dari Yaman tuh paling cedak. Allah Habib kepeh keturunan kono kan ngono neh tak canggeme. <laughs> Iki ngeruweti. Dijak iya omong ya surah ngalah, wis ngono terus dipisui terus aku wis ben bismillah ora apa-apa. Sak karemu kuwi arep melu ya karemu ora melu ya ora apa-apa. Mosak kalah sama Yahudi. Lah kadang ada yang bisa di sini, "Beb, saya ini sudah bertahun-tahun selawatan tidak pernah mimpi Rasul." Ojo khawatir. Mungkin saat ini kita tidak berjumpa tapi nanti satu saat bekas-bekas yang kita baca setiap hari ini bisa nanti berjumpa di akhir hayat kita. Bisa berjumpa nanti fil akhirah insyaallah. Tidak ada yang sulit. Habib Ali mengatakan kalau kita tidak bisa melihat dengan jasad, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi be ittisal ma'an nabi. Al ittisal ini yang kuat. Lalu ittisal gandeng gandeng tul pedot lagi. Ittisal kuat tali ini kuat. Kalau talinya Rasulullah itu kuat, cuman kitanya itu pegangannya kuat apa enggak ngono loh. Janganlah saya lepas ini Rasulullah yang lepas. Udah Rasulullah tidak pernah lepas umatnya. Kecuali umatnya yang mau lepas. Rasulullah itu sampai umat yang di dalam neraka itu di Rasul tidak mau masuk surga sebelum semua umatnya ini masuk surga dulu Rasulullah ya Rasulullah masuklah kamu surga. Ampun buatan Gusti, saya tidak mau masuk surga sebelum umatku semua masuk surga. Terus ayo Rasulullah isfa'atu syafa, ayo ambil siapa yang kamu inginkan ya Rasulullah. Lah suruh ngambil semua. Bangsa sing sing pokoke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha sing syahadat kabeh mlebu surga. Ora ketang enek sing awal enek sing akhir. Lah awak dhewe aja melu sing akhir, melu sing awal wae. Akhir-akhir surah masuk surga bi ghairi hisab wis Bagaimana caranya bi ghairi hisab yo ya nunut. Lalu saya masuk surga bighairi hisab orang mungkin. Tidak mungkin kita ini masuk surga bighairi hisab itu tidak mungkin. Kenapa apa? Dosa tok. Supaya kita ini dosone ketutupan nunut sama orang yang luar biasa tadi siapa? Muhammad Rasulullah. Kalau kita gandeng Rasulullah, Rasulullah. Ayo gini gini gini. Eh, ki bustan lasi ki hutan-hutan tak. gini gini gini. Lho Kanjeng Nabi kula niki gadah dosa. Ah wis ora sah ngomong dosa ning ngene ngene ngene. Buriku kene. Le dibawa bendera Rasulullah Muhammad SAW kene kumpul. Jalan bareng-bareng Siratal Mustaqim aman, hisab aman, mlebu surga bareng Kanjeng Nabi. Apa mboten nikmat? Nikmat. Cuman ya kuwi gondelane sing kenceng. Jangan gondelan sebentar lucul, <laughs> sebentar nalik, sebentar lucul. ini kayak klep sing ora cetha ngono, ya. makai rusak kabeh. Hati-hati ya. Umat Islam terutama kita ahli sunnah jamaah alhamdulillah kita berterima kasih berkat habibana habaibana yang datang ini gembira. Saya malam ini kaya neng Sewun. Saya maka hari ini saya gembira luar biasa, mesem terus, guyu terus, orang sumpek. Sebab apa? Sebelahnya orang-orang yang tidak pernah sumpek. Lah nek sebelah jenengan ya padha. Tafsyan qala nahna alhamdulillah farhi farhanin nahna ma al sewun al tarim al hana. Amma ma'akum badala tafsyan nahna ta'ban qal yawm. Tafsyan. <laughs> Ini ittisal zain Masya Allah Jadi kegembiraan itu tergantung orang yang ada di samping kita Jadi kalau memang kita di samping kita orang-orang yang soleh Kita seneng tapi ini di sampingnya bangsa sodren sodren. Tak bahan, ya sudah, ya sumpah mulia. Makanya kalau buat acara, acara itu maaf-maaf ini salah satu sistem. Coro supaya acara itu gembira. Orang yang di depan kita atau sekitar kita, dokoan wong-wong sing kira-kira menggembirakan orang yang punya acara. Aja sing di didokok bangsa sing ngantuan, kabeh dokok ngarep. Ini nah, kabeh. Ya Rabbi salli يعني ورا ناس ورا لا يتعب لك حضرموت يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مخلق يا ربي ini suara حضرموت suara gedor suara حضرموت صوت الحضرموت غير مع صوت الجاويين هذولا صوتنا احنا هنا يا ربي صلي على محمد نعيم جاب <laughs> جاب النوم هذولا جاب النعمة هذاك لا شجاع suara-suara orang-orang yang anu alhamdulillah tadi dengar suara beliau suara hadaibana masyaallah gembira Dan alhamdulillah sebetulnya lain kullu video lamman al-alam kullu sebu min hina illa Hadramut. ايوه فيشوف صورتكم هذا هنا بس عندما تصل على الاولاد والاخوان هناك كل ليله الخميس نحن هنا انتشر بالله في فيديو بانترنت بانترنت الحمد لله ان شاء الله mudah-mudahan manfaat نحن بنقرا قليل من كلام الحبيب عبد الله بن عبد الحداد nanti Ustaz Abdullah saat menerjemahkan ya jelas ya tadi Aku cemburu karo Z mau. Cemburu karo Yahudiah kowe. Aku ke Islam putune ora pernah ketemu Kanjeng Nabi. Iki Yahudi sewengi tok ngono tok iso ketemu kurang ajar to iki. Yahudi kok iso kaya ngono hebate aku nih kok kalah karo Yahudi. Ayo bismillah kita minta sama Allah mudah-mudahan semua bisa mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada Yahudi itu tadi insyaallah ya. Insyaallah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahihun rahimahullah wa naf'ana bi wa bi'un fid darain. Amin. Radhiyallahu ankum. وأما ما يجب علمه على كل مسلم من علوم الإيمان فيوجد في عقائد الأئمة المختصرة التي وضعوها لعامة المسلمين مثل عقيدة الإمام الغزالي رحمه الله وهي جامعة نافعة وفيها زيادة كثيرة على القدر الواجب علمه على كل مؤمن ولكنها مؤكدات مقويات ومكملات للإيمان وسنريد في آخر هذا التصنيف إن شاء الله عقيدة وجيزة تشتمل على ما لا بد من علمه من علوم الإيمان إلى آخر ما قال ورضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته melanjutkan pembahasan dari Al Habib Abdullah ibnu Alwi Al Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bihi fid amin. Sesuatu ilmu yang wajib diketahui oleh semua orang Islam dari ilmu-ilmu tentang keimanan. Jadi kalau ingin diterangake ilmu yang wajib niku diantaranya ilmu tentang iman, maka sesungguhnya ilmu tersebut dapat kita jumpai daripada akidah-akidah para a'immah kita, keyakinan-keyakinan para imam-imam kita yang telah dirangkum untuk diberikan untuk disampaikan kepada umumnya orang-orang muslimin. Seperti akidah akidah niku keyakinan akidahnya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala anhu itu sudah dipun aturaken sudah dipun muat sedemikian rupa dari beberapa kitab-kitab beliau untuk disampaikan kepada umumnya orang-orang Islam. <clears throat> Di mana akidatul Imam Ghazali tadi, akidahnya Imam Ghazali itu disebutkan oleh Al Habib Abdullah adalah akidah yang komplit. Akidah yang sangat bernilai manfaat. Bahkan di dalamnya ada banyak tambahan-tambahan daripada sekadar ilmu iman yang wajib. Jadi sesungguhnya bukan hanya muhtasor, bukan hanya berupa ringkasan, tetapi ringkasan yang penuh dengan hal-hal yang dibutuhkan sebenarnya di dalam umumnya orang mukmin. Bahkan dikatakan akidah-akidah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah akidah yang muakidat, yang memberikan uh, takkit penguatan dan penyempurnaan di dalam makna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Al Habib Abdullah beliau mengatakan Aku akan menyampaikan pula di akhir daripada karanganku karanganku ini yaitu kitab Insya Allah, yaitu tambahan yang berupa akidah yaitu merupa keyakinan-keyakinan yang ringkas yang di dalamnya menyebutkan hal-hal yang harus diketahui oleh seluruh orang yang ber, yang Islam di dalam urusan ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekap sumanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.